وقد أخذنا في الدرس الماضي وفقنا الله وإياكم ما يتعلق بكلام المصنف رحمه الله تعالى في التسليم والقبول لآيات وأحاديث الصفات Dan pada pelajaran yang lalu kita telah mengambil ucapannya Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala tentang wajibnya kita mengambil dan menerima apa-apa yang datang dari Al-Qur'an dan sunnah sallallahu enam sunnahnya Nabi alaihi salatu wasallam yang berkaitan tentang ayat-ayat yang, berkaitan tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. huwa al-wajib fi فما هو الواجب Qur'an aw as-sunnah min sifatati ar-Rahman Subhanahu wa taala. أحسنت وبارك الله فيك وجب ثلاثة أمور كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأول الإيمان به والثاني تلقيه بالتسليم والقبول والثالث ترك التعرض له بالرد أو تاويل أو تشبيه أو تمثيل طيب beliau berkata beliau bertanya bahwasanya apa yang wajib bagi kita yang ditempuh oleh seseorang yang berkaitan tentang ayat-ayat sifat demikian pula hadis-hadis yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala maka telah dijawab bahwasanya wajib kita menempuh tiga perkara yang pertama mengimani enam ayat dan hadis-hadis tersebut yang berkaitan tentang penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kemudian yang kedua mengambil dan menerimanya enam kemudian yang ketiga yaitu tidak melakukan penolakan terhadapnya dengan melakukan ta'til ataupun tamthil ataupun tashbih. فما هو الدليل على هذا الواجب dalil tentang tiga perkara ini wajibnya perkara ini ما هو الدليل على هذا الواجب هل ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدلة نعم من الأدلة على ذلك أن الراسخين في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا آمنا به فوجب الإيمان به ووجب أيضا تلقيه بالتسليم والقبول ومن لازم الإيمان به ترك التعرض له برد أو تاويل أو تشبيه أو تمثيل ترك التعرض له بشيء من هذه الأمور الثلاثة هذه الأمور الأربعة طيب Kemudian beliau bertanya tentang dalil dari tiga perkara tadi. Maka dijawab bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang orang-orang yang kokoh keilmuannya warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min indi rabbina dan orang-orang yang kokoh keilmuannya mereka berkata amanna bih kami mengimaninya kullum min indi rabbina seluruhnya itu datangnya dari Rabb kami Rabb kita Allah subhanahu wa taala nah maka toib kelaziman kemestian yang ditempuh oleh orang-orang yang mengimaninya adalah ya mengimani apa-apa yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah demikian pula mengambil dan menerimanya kemudian tidak menolaknya dengan cara mentawil menafsirkan memalingkan makna tersebut ke makna yang lain tidak ditunjukkan oleh dalil kemudian juga tidak melakukan tamthil tasbih tidak melakukan penyerupaan tidak melakukan tahkib, pembagaimanaan قوله رحمه الله تعالى ترك التعرض له بالرد ما معنى التعرض له برد ما معنى برد ayo apa maksud dari tarkut ta'arrudi ya biraddin dari ucapannya musannif rahimahullahu taala طيب نعم ارفع صوتك طيب بقي لا نتعرض له برد لا ترد ما معنى هذا قريبة زيدوا لا برد تصلح لا بتعطيل لا بإنكار لا بتكذيب لا يرد شيئا مما ورد في نصوص الشرع وفيما يتعلق بنصوص الأسماء والصفات لا يتعرض لشيء من ذلك برد لا يرده لا ينكره لا يكذبه قال ترك التعرض له بالرد والتأويل ما معنى تأويل ترك التعرض له بتأويل ما معنى لا نتعرض له بتأويل أيوة apa makna ta'wil طيب قول آخر يحرك تأويل بصوتك طيب لتأويل في معنى بقي شيء من الإيضاح لا يغير لا يغير طيب التأويل يصرف هذا اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر فلا يتعرض لذلك برد بتكذيب بإنكار ولا بتأويل أي بصرف لللفظ عن ظاهره وعما دل عليه ولا تشبيه ما معنى ولا تشبيه أيفا apa maksud ولا تشبيه Tidak تشبيه لا يتعرض لهذه النصوص بتشبيه طيب بمماثل بتمثيل يذكر صورة نعم آه، يذكر صفة مماثلة للصفات التي يعلمها الناس فيقول مثل كذا هنا بتمثيل لكن بتشبيه بذكر صفة مشابهة لما يعلمه الناس إذا هنا وترك التعرض له بالرد والتاويل والتشبيه بالنسبة للتشبيه بمعنى يترك ذكر صفة مشابهة للصفات التي يعلمها الناس لا يذكر ذلك فيقول صفة رب العالمين سبحانه وتعالى في شيء من صفاته جل وعلا بأنها تشابه صفات المخلوقين ولا أنها تماثل صفات المخلوقين Kemudian beliau menyebutkan tadi dan ini masih murajaah pada yang telah lalu boleh mempertanyakan dari ucapan ucapannya musannif rahimahullah wa tarkut ta'arrudi lahu birrad ya apa maksudnya eh maksudnya eh tidak mengingkari enam dan tidak mendustakan dan tidak menolak apa-apa yang datang dalam Al-Qur'an dan sunnah yang berkaitan tentang penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud wa tarkut di lahu birraddi ya, tidak melakukan pengingkaran, penolakan, pendustaan terhadap ayat-ayat sifat Nabi menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Demikian pula apa? Wa ta'wili wa tarku ta'arrudi lahu bit ta'wil. Ya maksudnya tidak memalingkan makna ya apa yang di dari makna yang ditunjukkan oleh dalil tersebut kepada suatu makna yang lain Nah, tidak mentawil, eh, tidak men, merakukan perubahan, tidak merubah <clears throat> apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada dirinya yang berkaitan tentang sifat-sifatnya, demikian pula yang telah ditetapkan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. la yusrifu tidak memalingkan maknanya kepada makna yang lain. Ini makna takwil. Kemudian apa? Juga kata beliau wat tashbi, wat tamthil. at tashbi ya tidak melakukan tasbih atau sebelumnya makna tasbih adalah maksudnya seseorang menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluknya dengan menyebutkan ya ya sesuatu yang ma'ruf bagi manusia. Nah, Papa dikatakan bahwa tangan Allah sama dengan ya tangan manusia. Ini apa? Tasbih ya. Dia mengaitkan nah menyebutkan penyipatan menyerupakan sifat Allah SWT dengan sifat makhluknya dengan sekaligus menyebutkan sesuatu yang diserupakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu apa? Tasbih. Kalau tamthil, ya dia hanya menyebutkan sesuatu mungkin dalam khayalan-khayalannya. Ya. Dalam benaknya walaupun tanpa dia menyebut sesuatu yang ma'ruf bagi uh, yang diserupakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perbedaan apa? Uh, tasbih dengan tamthil. Maka wajib bagi kita untuk meninggalkan seluruh perkara ini. Ini maksud dari watarkut tarudi lahu birraddi والتأويل والتشبيه والتمثيل وناخذ بارك الله فيكم على ذلك مثالا صفة اليد لرب العالمين سبحانه وتعالى ما الواجب علينا تجاه النصوص الواردة في صفة اليد لرب العالمين عز وجل <clears throat> ننظر إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى <clears throat> فقال الواجب علينا أولا الإيمان به فنؤمن بأن لرب العالمين جل وعلا يدا حقيقية تليق بجلاله ليست كصفات المخلوقين هذا الأمر الأول Kemudian beliau memberikan contoh kembali seperti penetapan <clears throat> sifatul yad. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan pada dirinya dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. maka wajib kita menempuh ya tiga perkara dalam masalah ini. Nah, mak, yang pertama mengimaninya. Itu wajib bagi kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan karena Allah sendiri telah menetapkan perkara itu pada dirinya. Ya. Dan tangan di sini tentunya tangan yang layak bagi Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Nah, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan yang taliqu bi jadali wa 'azamati, yang layak sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Wajib kita imani nih, ya. Walaupun kita mengimaninya bahwasanya tangan Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama dengan tangan makhluknya ya, tangan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. الأمر الثاني تلقيه بالتسليم والقبول نتلقى هذا النص القرآني وهذه النصوص في إثبات صفة اليد بماذا بالتسليم والقبول هذا الأمر الثاني Kemudian yang kedua yang wajib kita tempuh setelah mengimani adalah menerima ya ayat-ayat ataupun hadis yang memberitakan tentang sifat-sifat Allah seperti sifat tangan. Kita mengambil dan menerima sepenuhnya ya ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut tanpa melakukan penolakan penolakan الأمر الثالث ترك التعرض له برد أو تاويل أو تشبيه أو تمثيل ننظر إلى الأمر الأول هنا نفى أربعة أمور الرد ثم التاويل ثم التشبيه ثم التمثيل ترك التعرض له برد فلا ننكر ولا نكذب ما ورد من النصوص في إثبات صفة اليد للباري سبحانه وتعالى ولكن نقبل ونسلم القبول والتسليم فلا نرد هذا الأمر الأول Kemudian yang wajib kita tempuh yang ketiga setelah mengimaninya dan menerimanya sepenuhnya. yang ketiga adalah tarkut ta'arrudi birram, yaitu tidak makna tarkut ta'arrudi birrat ay fala nungkir wala nukadzib wala narud ya kata beliau. Tidak mengingkari dan tidak mendustakan apa yang datang dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis seperti Allah mengabarkan tentang dirinya bahwasanya Allah memiliki tangan. Maka kita tidak boleh mengingkari dan mendustakan apa yang Allah beritakan bahwa Allah memiliki tangan. Ini maksudnya tarkut tarud. Dan ini yang pertama dari yang ketiga. Ya, tidak melakukan penolakan dengan cara mengingkari ataupun mendustakannya. Al-amr tsani tarku at-ta'arrud lahu بتأويل لا نتعرض لهذه النصوص الواردة في في إثبات صفة اليد لرب العالمين سبحانه وتعالى بتأويل ما هو التأويل صرف هذا اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر كما ذهب أهل التاويل أهل البدع والضلال فقالوا المراد باليد القوة قولهم اليد هي القوة هذا تأويل وهذا صرف لللفظ يد عن ظاهره إلى معنى آخر بلا دليل فلا نتعرض لنصوص الصفات بتأويل كما أن لا نتعرض لها برد Kemudian yang kedua dari yang ketiga eh, tarkut ta'arudi lahu bit ta'wil. Eh maksudnya apa ta'wil itu? Eh, tidak memperbincangkan ta'wilnya. Maksudnya adalah sarful lafzi an zahirih yaitu seseorang memalingkan lafaz dari kalimat yang ditunjukkan oleh enam lapat tersebut dari lahirnya Itu takwil, itu seseorang memalingkan makna yang zahir pada makna yang lain yang tidak ditunjukkan oleh dalil. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang ahlu takwil. Nah, mereka mentakwil kalimat aliyat Naam Kemudian memaknai dengan kalimat al-quwa, kekuatan. Ketika mereka mengatakan aliyat adalah al-quwa, ini adalah bentuk ta'wil. Karena dia telah memalingkan enam kalimat ini, lafat ini yang zahirnya ya tangan ke arti yang ma'an, ya, ke makna yang lain yaitu apa? Al-quwa tanpa adanya dalil di sana. Nah, tanpa adanya dalil yang menunjukkan tentang buat tangan artinya kekuatan. Inilah yang dimaksud dengan ta'wil. الأمر الثالث ترك التعرض لذلك بتشبيه تشبيه بأن نذكر كيفية الصفة بشيء مشابه لما في أذهان الناس فيذكر صفة مشابهة صفة اليد مثلا مشابهة لماذا ليد المخلوقين ليد المخلوقين فهذا التشبيه لا يجوز أن يذكر الصفة أو أن يذكر كيفية الصفة مشابهة لصفة أيدي المخلوقين هذا أيضا لا يجوز ولكن نثبت لله عز وجل صفة اليد صفة حقيقية تليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير Kemudian selanjutnya yang ketiga dari yang ketiga juga tarkut ta'arudi bitashbih lahu bitashbih. Eh maksudnya apa? Meninggalkan apa penyebutan kaifiyah model dari sifat tersebut Nah, dengan mempersamakan tangan tersebut dengan tangan makhluknya. Ya, ini kalau sifat lihat Nah, maka seseorang tidak diperkenankan untuk ya menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluknya karena itu namanya tasbih namanya. Karena tasbih itulah zikru kaifiyah. Menyebutkan apa kaifiyah? Yaitu apa? model ya, kaifiyahnya, modelnya. Nah, dengan mempersamakan apa-apa yang ada pada benak-benak manusia. Ketika dikenakan tangan, kemudian dia bayangkan bahwa tangan ya artinya tangan manusia. Dia katakan bahwa itulah tangannya tangan manusia itu sama dengan tangan Allah. Wah ini apa? Ini tidak boleh karena ini tasbih namanya. Naam. Wallahu alam. الأمر الرابع بارك الله فيكم ترك التعرض له بماذا بتمثيل بتمثيل فلا نمثل ولا نكيف صفة الباري سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين فلا يقال في كيفية اليد لا يقال أنها تماثل صفة أو يد الإنسان فهذا لا يجوز بل لله عز وجل يدا تليق به سبحانه وتعالى لا تماثل صفات المخلوقين طيب الظاهر تربار إن سيثبتكم تالي نعم طيب أفوان سيولان yang kalimat tashbih itu dengan apa? tamfil. Kalau tamfil itu yang kita jelaskan tadi bahwa dia uh, menyerupakan dengan apa? Dia kaitkan dengan apa? Tangan Allah dengan tangan makhluknya. Tuh ya, Kalau tasbih tadi apa? Uh, dia hanya membayangkan ya. Walaupun apa yang dia bayangkan mungkin tidak ada pada uh, pada orang-orang ya. Nah, dia hanya menyerupakan saja tanpa tanpa mengkaitkan dengan apa? Bahwa ini tangan Allah sama dengan tangan manusia. Nah, kalau tamtsil itu ya. Nah, Taib. Jadi tamthil menyebutkan kaifiyah ya kaifiahnya modelnya sama dengan umpama eh, sifat tangan dengan tangan manu, manusia bahwa eh, tangan Allah sama dengan tangan manusia, tangan saya umpama ini ya. Ini apa tamthil. Kalau apa? tasbih dia hanya bayangkan dalam ya benaknya, dalam hatinya, dalam pikirannya. Taib. Kemudian juga sebelumnya beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala ليس كمثل شيء وهو السميع البصير فالتشبيه طيب. ذكر كيفية الصفة بمشابه للمخلوقين والتمثيل ذكر كيفية صفة بمماثل لصفات المخلوقين بمماثل وبمشابه نعم المماثل المشابه من جميع الوجوه طيب. Kemudian juga beliau menyebutkan apa? Perbedaan antara tasbih dengan tamthil. Kalau tamthil kata beliau itu adalah penyerupaan dari segala sisi. Jadi dia mau serupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya dari segala sisi sisi. Dia samakan dari segala si, sisi. Itu bedanya apa? Antara tamfil dengan tasbih. Ada tamfil yaitu penyerupaan ya e, enam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluknya dari segala sisi. Dia persamakan seluruhnya. Nah. نذكر بارك الله فيكم مثالا آخر يوضح ما تقدم ويؤكده فمثلا النصوص الواردة في إثبات صفة الوجه لرب العالمين عز وجل ما الواجب علينا بحسب ما ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه الجواب الواجب علينا تجاه هذا النص وغيره من النصوص ثلاثة أمور الأمر الأول وهو وجوب الإيمان به وجوب الإيمان به فنؤمن بأن لله جل وعلا وجها يليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذا الأمر الأول Kemudian contoh yang lain kata beliau, contoh yang lain seperti penetapan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberitakan dalam Al-Qur'an tentang dirinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah maka wajib bagi kita untuk menempuh ya tiga perkara yang telah lalu penyebutan. Yang pertama mengimani mengimani adanya wajah bagi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya wajah Allah Subhanahu wa taala taliku bijalali wa 'azamati sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Bahwa tidak ada yang serupa dengannya dan Allah itu Maha melihat dan Maha mendengar. الواجب الثاني وهو تلقي هذه النصوص الواردة في صفة الوجه بالقبول والتسليم Kemudian yang kedua adalah mengambil dan menerima sepenuhnya. ya bahwasanya Allah SWT memiliki wah, wajah yang hakiki yang taliku bijalali wa azamati. الواجب الثالث يجب علينا ترك التعرض له أي لهذه النصوص الواردة في صفة الوجه ترك التعرض لها برد أو تأويل أو تشبيه أو تمثيل فلا نرد ولا ننكر ولا نكذب ما ورد من النصوص في إثبات صفة الوجه لله عز وجل هذا الأمر الأول برد Kemudian yang ketiga adalah meninggalkan atau apa namanya e, tidak mau mendustakannya. Yang wajib kita tempuh yang ketiga adalah tarkut ta'arud birrad yaitu tidak mengingkari dan tidak mendustakannya. apa yang telah datang warid dalam penyebutan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. الأمر الثاني من التي يجب علينا أن نتركها وألا نتعرض لهذه النصوص فيها هو ترك التعرض لها بتأويل فلا تؤول هذه النصوص الواردة في إثبات صفة الوجه لله عز وجل بشيء آخر ولا تصرف عن دلالتها لمعنى آخر كما يقوله بعض أهل البدع والأهواء الوجه المراد به الوجاهة المكانة طيب Kemudian yang kedua yang wajib kita tinggalkan adalah wajib kita meninggalkan takwil yaitu apa? memaknai, memalingkan makna wajah ke makna yang lain. Diartikan wajah dengan makna al-wijahah yaitu kedudukan. ya keduduk kedudukan al-wijah itu al-makan maksudnya apa keduduk kedudukan ya نعم والله أعلم الأمر الثالث من الأمور التي يجب علينا أن ندعها هو ترك التعرض لها بتشبيه فلا يجوز أن نقول له وجه يشبه وجوهنا فلا يجوز يشبه وجوهنا أو يخيل يشبه وجوه المخلوقين لا بل نقول لله عز وجل وجه يليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير Tapi boleh katakan Kemudian yang ketiga yang kita harus tempuh adalah tidak melakukan tasbih. Eh, jangan dia mengatakan bahwasanya wajah Allah Subhanahu wa taala sama dengan wajahnya mah makhluk. Apa apa mirip serupa. Tasbihnya sama dengan serupa. Nah, serupa dengan apa? Jangan kita katakan bahwasanya wajah Allah Subhanahu wa taala serupa dengan wajah makhluk. Serupa sama lah. الأمر الرابع والأخير ترك التعرض لها بتمثيل فلا يجوز أن نقول في النصوص الواردة في إثبات صفة الوجه بأن له وجها يماثل وجوهنا فلا يجوز ولكن نقول لله سبحانه وتعالى وجه يليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب kemudian juga harus kita meninggalkan tamthil Bahwasanya apa? Kita tidak boleh menyamakan antara wajah Allah dengan wajah apa? makhluknya dan beliau telah menyebutkan apa namanya perbedaan yang bisa kita dengan dengannya bisa kita membedakan karena kita bahasa ini bahasa Indonesia ini ya hampir mirip-mirip ya hanya saja boleh sebutkan tadi makna yang paling yang dengannya bisa kita membedakan antara tamfil dengan tasbih. buasanya kalau tamfil itu adalah persamaan dari segala sisi. Persamaan, penyerupaan dari segala bentuk. Itu namanya tamsil. Kalau tasbih dari ya beberapa sisi, tidak semuanya. Insya Allah dengan insya Allah kita bisa bedakan. Kalau mungkin bahasa kita tamsil dengan tasbih ini hampir apa serupa sama, tapi insya Allah beliau telah memberikan kita satu kaidah ya bahwasanya antara tamsil dengan tasbih kalau tamsil apa persamaan dari segala si sisi persis tidak ada bedanya itu apa itu tamfil persis sama tiada bedanya 100% ya kalau tasbih ya mirip-mirip tapi tidak sama وضح تقول لهم التمثيل الموافقة والمشابهة من جميع الوجوه طيب مثل فتقول انظر انظر هذه مثل هذه تماما بتمام من جميع الوجوه والتشبيه قريبة موافقة لها في بعض الصفات طيب Beliau jelaskan apa yang kita sebutkan tadi. Bahwasanya kalau tamfil itu penyerupaan dari segala sisi. Dari segala sisi, ini sudah kita jelaskan. Beliau takit lagi. Seperti umpama, beliau contohkan, ini persis sama dengan ini, sama. Dari bedanya kata beliau. Ya, segala sisi. Nah sekarang kalau tasbih itu adalah kesesuaian pada sebahagian sisi, tidak semua. Jelas ya? Maka ini penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ketika kita menetapkan sifat wajah umpamanya, maka wajib kita meninggalkan seluruh ini. Baik yang sebahagian ataupun yang seluruhnya. Ya. Nah, tapi ya, insyaallah mampu. karena kita kalau menterjemahkan bingung tamfil tasbihnya apa? serupa sama. Tapi insya Allah dengan mengetahui ini bisa dibedakan. طيب حفظكم الله ثم وعلى مثل هذا في جميع نصوص الأسماء والصفات فيجب علينا تجاه هذه النصوص ثلاثة أمور كما تقدم الأول وجوب الإيمان بها الثاني تلقيها بالتسليم والقبول الثالث ترك التعرض لها برد أو تأويل أو تشبيه أو تمثيل في جميع النصوص الواردة في الكتاب أو السنة في نصوص صفات رب العالمين طيب يا أخوان kata beliau bahwa apa yang boleh contohkan tadi, sifat tangan, sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala ini juga berlaku pada seluruh sifat-sifat yang lainnya dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini apa yang kaidah tadi, Oh, yang wajib kita mengimaninya kemudian menerima sepenuhnya kemudian tidak menolaknya tidak mentawilnya ya tidak mentaf, mentamfil menyerupakan Allah dari, dari segala sisi ya dan tidak juga melakukan apa tasbih ini seluruhnya kaidah ini berlaku pada seluruh nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bukan hanya pada sifat tangan ataupun wajah قوله رحمه الله تعالى وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه تقدم معنا في الدرس الماضي حفظكم الله بيان هذه اللفظة وترك التعرض لمعناه ما معنى نترك التعرض لمعناه في كلام المصنف رحمه الله تعالى ترك التعرض ليه طيب ذكرنا بارك الله فيكم كما ذكر بأنه يستقيم الكلام يستقيم الكلام أنت عرفت هذا؟ آه نعم. لكن ما أكملت يستقيم الكلام بماذا <laughs> لأنه يستقيم الكلام إذا كان المراد بهذا ترك التعرض للكيفية للكيفية والحقيقة فهذا كلام مستقيم كلام هذا صحيح بأن نثبت لله سبحانه وتعالى تلك الصفة دون التعرض لكيفيتها فلها كيفية لائقة به سبحانه وتعالى لكن لا يجوز لنا أن نخوض في ذكر صفة هذه الكيفية ما عندنا في ذلك علم Kemudian beliau menjelaskan dan ini sudah berlalu watarkut tarudi limana. Ya maksudnya kita ya kalau kita artikan secara zahir dan juga wajib bagi kita untuk meninggalkan, memperbincangkan maknanya. Kata beliau, kalau maksudnya Imam Ibnu Qudamah di sini, eh, kita tidak diperkenankan untuk memperbincangkan tentang kaifiah model sifat itu, hakikatnya maka ini ucapannya mustaqim artinya diterima. Ya, kalau ini dimaksudkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah wa tarkut ta'arudi li ma'na Naam, eh maksudnya kita wajib meninggalkan memperbincangkan tentang kaifianya hakikat dari sifat itu, maka ini benar. Karena perkara seperti ini kita tidak ketahui. Jelas ada kaifiah. Ya, it, nah, tetapi bagi kita itu kita tidak ketahui. Allah tidak mau beritakannya, tidak mengabarkan tentang model kaifiah sifat tersebut. Nah, maka apabila yang beliau inginkan di situ watarku ta'arud di mana ya tidak maksudnya tidak memperbincangkan kaifiahnya hakikat dari sifat itu, maka ini apa? Benar ucapannya Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. فكما ذكر بعض الشراح بأن المراد ها هنا هو ترك التعرض للكيفية ترك التعرض للكيفية أو ترك التعرض لمعنى باطل فلا نقول بأن معنى اليد القوة ولا بأن معنى الوجه الوجاهة بمعنى دع هذه المعاني الباطلة من تفسير اليد بالقوة والوجه بالوجاهة ترك التعرض لهذه المعاني الباطلة طيب beliau mengatakan bahwasanya ini maksud daripada wa tarku ta'arud lil ma'na sebagaimana disebutkan oleh sebagian yang mensyarah kitab ini. Hanya tarku ta'rud lil ma'na eh, kita tidak diperkenankan untuk memperbincangkan, membicarakan tentang hakikat model kaifiyah dari sifat tersebut ataupun tarku ta'rud lil ma'na eh, tidak diperkenankan untuk menyebutkan apa? Eh, mana-mana yang batil Ya, maksudnya tinggalkan makna-makna yang batil tersebut. Ya, jangan kau mentakwilnya. Umpama ya diartikan kekuatan, wajah artinya apa? Alwijaha, ya kedudukan, ya posisi. Ini tidak diperbolehkan. Ini maksudnya tarkut taruh di mana? Ya, makna yang bah batil. Yang tidak ditunjukkan oleh dalil. Ini kata beliau di terakhir ini disebutkan oleh sebagian syurah. Eh, syurah maksudnya para pensyarah. Para ulama yang mensyarah kitab ini. طيب حفظكم الله ووصلنا إلى قول المصنف رحمة الله تعالى عليه وقال في ذم مبتغي التاويل لمتشابه تنزيله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تاويله إلا الله طيب Kemudian kita telah sampai pada ucapan yang musannif wa qala fi dhammi mubtaghi ta'wil limutasyabihi tanzilih dan berkata orang-orang yang menginginkan apa apa waqala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang menginginkan ta'wil ini maknai dengan makna-makna yang ditanya oleh dalil di mana Allah SWT mencelah mereka. Ya. Allah berfirman, "Fa'ammal الَّذِينَ فِي qulubihim zaygun fayattabi'una مَا tashabaha minhu ibtigha'al الْفِتْنَةِ wa تَأْوِيلِ وَمَا wa تَأْوِيلَهُ ya'lamu ta'wilahu illa Allah." Dan adapun orang-orang yang dalam hati mereka ada zayg yaitu apa? Ya, penyimpangan ya. Yang kecil. enam Maka mereka itu apa? Mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih dalam rangka untuk menginginkan fitnah mereka ingin menimbulkan fitnah dan juga menginginkan apa ta'wil ta'wil wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala أي وما يعلم حقيقته إلا رب العالمين سبحانه وتعالى وحده أي maksudnya وما يعلم تأويل إلا الله tidak ada yang mengetahui ta'wilnya hanya hakikat dari sifat-sifat tersebut kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun maknanya sudah ma'ruf ya. Selain yang dijelaskan oleh beliau kemarin. Makna tangan, makna wajah itu ma'ruf ya dalam bahasa. Nam, bagi yang paham bahasa Arab tentunya mereka paham. Adapun tentang kaifiahnya, tahu nam hakikatnya, nah ini yang tidak ada mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. ومن ذلك حقيقة صفاته وحقيقة ذاته القدسية Nah, dan diantara perkara tersebut, wa ma ya'lamu ta'wila illallah, tidak ada mengetahui takwilnya ya hakikat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, hakikat dari zatnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala ya sendiri. فحقيقة ذاته وكيفية صفاته ذلك مما استأثر الله عز وجل بعلمه. Nah, maka hakikat dari zatnya demikian pula hakikat dari kaifiyah sifatnya maka itu adalah diantara perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala ya nam yang Allah sendiri yang mengetahuinya Fawajaba ya Allah Subhanahu wa taala apa ya apa ista'thara sembunyikan ya ya hakikat dari perkara tersebut فوجب علينا أن نثبت له الصفات التي أثبتها لنفسه على الوجه اللائق به عز وجل maka wajib bagi kita menetapkan ya sifat tersebut enam sesuai yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada dirinya yang tentunya sifat-sifat tersebut yang layak baginya ya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. دون التعرض لحقيقتها أو كيفيتها. Nah, ayat tanpa memperbincangkan apanya? Nah, tentang hakikat dari sifat-sifat tersebut. بخلاف أهل الأهواء والبدع والذين في قلوبهم زيغ فيخوضون في حقيقتها وكيفيتها نعم berbeda dengan ahlul ahwa orang-orang ahlul bidah yang mereka itu nah membicarakan berdalam-dalam memperbincangkan tentang hakikat dari sifat tersebut hakikat kaifiyah dari sifat-sifat tersebut. فقال المصنف رحمه الله تعالى فجعل عز وجل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقارنه بابتغاء الفتنة في الذم أي ابتغاء الفتنة مذموم وهكذا ابتغاء تأويله مذموم قارنه بابتغاء الفتنة في الذم قال ثم حجبهم عما أملوه أملوا الخوض في التأويل والوصول إلى التأويل وقطع أطماعهم عما قصدوه قصدوا التأويل والخوض في الكيفية والحقيقة بقوله سبحانه وتعالى وما يعلم تاويله إلا الله طيب Kemudian kata beliau faja'ala ibtighat ta'wil alamatan ala zaigi maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi mereka-mereka yang menginginkan ta'wil eh, ta'wilnya sebagai eh, ta'wil sudah berlalu penjelasan. Nah, penjelasannya Allah Subhanahu wa taala nam menjadikan orang-orang yang menginginkan takwilnya sebagai suatu alamat tanda atas penyimpangan orang tersebut. Misalnya orang yang mencari-cari takwilnya nam memperbincangkan tentang hakikat dan kaifiah dari perkara tersebut ini adalah alamat dan tanda penyimpangan bagi seseorang wa qaranahu bi al fitnah dan Allah Subhanahu wa taala juga menggandengkan dalam ayat tersebut enam bahwasanya mereka menginginkan fitnah ya dengan perkara tersebut. Dan ini adalah celaan. Ini adalah celaan orang yang mencari takwilnya demikian karena menginginkan apa? fit fitnah. Ini sebagai celaan bagi mereka. Thumma hajabahum amma ammalu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghijab ini menghalangi mereka dari perkara-perkara yang mereka inginkan wa atma'ahum amma qasaduhu dan Allah memutuskan ya ambisi-ambisi mereka dari apa-apa yang mereka maksudkan inginkan itu mencari-cari takwilnya tadi biqaulihi ta'ala wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah dan padahal tiada yang mengetahui takwilnya mengetahui dari hakikat kaifiah tadi kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala ini maksud dengan bahwasanya Allah menghalangi mereka dan memutuskan keinginan-keinginan ambisi-ambisi mereka untuk mencari takwil-takwilnya. Wallahu alam. قال الشارح محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في إيضاح ما تقدم من كلام المصنف ابن قدامة قال بالنسبة لتقسيم نصوص الصفات وطريقة الناس فيها تنقسم نصوص الكتاب والسنة الواردة في الصفات أي لرب العالمين إلى قسمين واضح جلي ومشكل خفي ثم عرف كل قسم فقال فالواضح ما اتضح لفظه ومعناه فيجب الإيمان به لفظا وإثبات معناه حقا بلا رد ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل لأن الشرع ورد به أي جاء به فوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم بنحو ما تقدم في بداية درسنا Kemudian berkata Syekh syaikh bin Utsaimin rahimahullahu taala, "Tanqasimu nusus sifati wa tariqatun nas fiha. Naam atau taksimu nusus sifati wa tariqatin nas fiha. Tanqasimu nususul kitab wa sunnah al-warida fi sifat ila qismain, wadihun jali wa mushkilun khafi. Buasanya naam manusia atau tangkasimu nusus, ini nas-nas Al-Qur'an dan sunnah yang datang Nah, dalam Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan tentang sifat-sifat terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada yang wadih jadi jelas, ya. Nah, kemudian ada yang muskil khafi, yang muskil samar khafi. Falwadih maktadu halafduhu wa ma'na, Itu yang apa yang jelas lafad dan maknanya. Fayajibul ya, imanu bihi lafdan, maka wajib kita mengimani lafadznya wa ithbatu ma'na dan juga menetapkan menetapkan dan mengimani maknanya hakkan secara hak bila raddin wala ta'wil wala tashbih wala tashbih wala tamthil eh, tanpa menolak dan tanpa melakukan ta'wil tashbih tamthil lianna syar'a warada bihi fawajib al-imanu bih karena ya syariat telah datang dengan perkara tersebut maka wajib kita mengimaninya wa talaqqi bil qabul wa taslim dan wajib kita menerimanya ya sepenuh sepenuhnya ناخذ لذلك مثالا الرحمن على العرش استوى لفظ استوى معناه معلوم قال الإمام مالك الاستواء معلوم وهو العلو والارتفاع إذا فوجب أن نثبت لله سبحانه وتعالى صفة الاستواء على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس كاستواء المخلوقين Baik. Kemudian kata beliau sebagai contoh, "Naam, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa." Bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, Pengasih yang bersemayam di atas arsnya. Naam. Kata beliau bahwasanya kalimat istiwa ini sudah maklum. Artinya sudah diketahui maknanya. Istiwa Seperti dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, istiwa ma'lum bahwa makna istiwa itu eh, dalam bahasa Arab sudah diketahui artinya maknanya itu apa? Al-ulu wal irtifa yang menunjukkan ketinggi ketinggian. Maka wajib bagi kita untuk mengimaninya. Wajib bagi kita untuk mengimani perkara ini. أما بالنسبة للكيف فلا مجال للخوض والعقل فيها ولذلك قال والكيف غير معقول Adapun tentang kaifiyah, cara dan hakikat bersemayamnya Allah SWT di atas arusnya maka ini apa? Tentunya ini tidak ada tempat bagi akal untuk memperbincangkannya. Ya, karena akal-akal kita tidak sampai ke sana tentang kaifiyah. Nah, oleh karena itu Imam Malik mengatakan wal kaifu ghairu ma'qul. Ya, bosannya kaifiyahnya bagaimana caranya Allah beristiwa itu apa? Akal kita tidak mampu untuk menjangkaunya. Nah, kita tidak mengetahui tentang kaifiyah tentang istiwanya tersebut. Adapun maknanya sudah ma'ruf. ثم عرف رحمه الله تعالى القسم الثاني وهو المشكل الخفي قال واما المشكل من النصوص فهو ما لم يتضح معناه وذلك لاحد امرين اما لاجمال اي في لفظه لاجمال في دلالته دلاله لفظه او لامر اخر وذلك لمن يقرأ أو يسمع هذه النصوص قال أو قصر أي نقص في فهم قارئه نقص وقصور في فهمه وعلمه فيجب عندئذ إثبات لفظه لورود الشرع به والتوقف في معناه أي بالنسبة لذلك الذي ما فهم فلا يخوض في معنى باطل والتوقف في معناه وترك التعرض له لأنه مشكل لا يمكن الحكم عليه فنرد علمه إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طيب Kemudian yang kedua, bagian yang kedua, wa ammal muskil. Adapun nas-nas yang muskil yang menjadi masalah baginya, ya bagi seseorang, Fahuwa malam yattadi ma'na liijmali fi dilalatih. Itu apa yang tidak jelas maknanya bagi orang tersebut karena enam pendalilan pendalilannya hanya ditunjukkan secara global liijmali fi dilalatihi au qisari fi fahmi qari'ihi ataupun karena kurangnya pemahaman bagi yang membaca eh, ayat ataupun hadis tersebut. Fayajibu isbatu lafzi maka wajib enam orang tersebut menetapkan lafadznya Liru di syar'i karena telah datang dalam syariat lapat ter, penyebutan lapat tersebut. Wa fi ma'na dan wajib baginya eh, bagi yang mungkin menjadi masalah bagi dia, yang muskil baginya ada tawakuf fi ma'na untuk dia apa terhenti ya pada makna tersebut wa tarkut kemudian dia nah meninggalkan memperbincangkan apa mana-mana yang batil yang enam yang dia sendiri tidak punya ilmu tentang tentangnya lianna muskilun la yumkinul hukmu alaih karena itu adalah muskil, ya, masalah baginya yang dia tidak bisa menetapkan hukum eh, pada makna tersebut. Fanaruddu ilmahu ila Allah wa rasulih, maka kita kembalikan eh, bagi orang tadi yang mengalami iskal tadi enam itu maksudnya binisbati ya, binisbati lah kata saya tadi. Fanaruddu ilmahu ila Allah wa rasulih, maka kita kembalikan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Eh, ini maksudnya wa tawakkuf fi makna eh, dia tawakuf pada makna yang menjadi muskilah baginya, menjadi masalah baginya karena mungkin ya pendalilannya mujmal, dalil lafadznya mujmal atau kan karena memang dia kurang pemahaman ketika dia membacanya wa tarkut ta'arrudilah dan dia tidak diperbolehkan dan dia wajib meninggalkan apa? Uh, nah menyebutkan makna-makna yang yang batil. Nah. فإذا ورد نص مشكل علينا ما الواجب علينا الجواب نرده إلى النصوص المحكمة فيتضح ذلك الإشكال الذي أشكل علينا فمثلا قوله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم Kata beliau, apabila datang satu nas, ya, yang itu menjadi iskal baginya, menjadi masalah baginya, yang kurang jelas baginya. Nah, maka wajib bagi dia untuk mengembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam yang jelas. Ya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Dan dia Allah bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. هنا بارك الله فيكم لفهم هذه الآية الكريمة وهو معكم أينما كنتم نرد بارك الله فيكم هذا الإشكال الذي حصل لنا إلى الآيات الأخرى إلى المحكم في علوه سبحانه وتعالى على خلقه وفي استوائه جل وعلا على عرشه الرحمن على العرش استوى وقال جل وعلا أأمنتم من في السماء فعندئذ يتضح لنا المعنى وهو معكم أينما كنتم ليس بذاته وإنما بعلمه جل وعلا إنني معكما أسمع وأرى Kemudian kata beliau untuk memahami eh, ayat ini wahwa ma'akum aina ma kuntum karena boleh jadi artinya dan dia Allah senantiasa bersama dengan kalian dimanapun kalian berada boleh jadi menjadi iskal baginya enam maka dia kembalikan kepada ayat-ayat yang sudah jelas, yang muhkam seperti Allah memberitakan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa bahwasanya dialah Allah yang bersemayam di atas arsnya. Juga apa? Amin tumman fis sama. Tidakkah kalian mau beriman terhadap zat itu Allah SWT yang berada di atas langit, di atas dan juga apa? Nah, maka ini apa? Dia kembalikan kepada ayat-ayat yang yang jelas sehingga nah, dia bisa memahami bahwasanya wa huwa ma'akum aina ma kuntum menunjukkan bahwasanya eh, Allah senantiasa menyertai kalian eh maksudnya bahwa pengetahuan Allah enam tidak luput dari kalian dimanapun kalian berah, berada wa huwa ma'akum aynama aynama kuntum enam kemudian juga boleh menyebutkan apa firman Allah innani ma'akuma asma wa ara ya sesungguhnya ya kata Allah berkata kepada Nabi Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam bahwa saya senantiasa apa enam uh, dimanapun kalian berada saya senantiasa melihat kalian dan mendengar kalian Naam فبهذه الطريقة بارك الله فيكم وهي طريقة الراسخين في العلم يتضح لنا ما أشكل علينا من النصوص بالرد إلى المحكم نعم Maka dari nah metode ini, jadi metodenya jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang kokoh keilmuannya, maka jelaslah bahwasanya yang wajib kita lakukan ketika kita mendapati ayat-ayat yang mutasyabi atau yang muskil tadi menjadi iskal bagi kita, maka wajib kita kembalikan kepada ayat-ayat yang jelas yang muh yang muhkam. وسيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم انقسام الناس بالنسبة للمشكل وطريقة وطريقة الراسخين في العلم نسأل من الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما ذكرنا وأن يكون في ميزان حسناتنا إلى هنا والحمد لله رب العالمين الحمد لله <coughs>